Besar mana dosanya orang yang terjatuh dalam bid'ah amaliyah. Ya, amaliyah ritual-ritual bid'ah atau orang-orang yang terkena fitnah mutalawinin. Masya Allah. MLM ya Waduh. Podo dosane. Podo nggak beresi. Podo menyimpangi. Ya kan? Ya wis. Gimana? Nah, tapi sedikit pun tidak pernah kita mengatakan bahwa mutalawinun ahli bid'ah belum. Itu bukan bukan haknya kita para ulama dan para masyair hanya mengatakan mereka mutalawin makir la'a. Halas. Hanya itu ya, Tapi secara e, kalau bicara secara fitnahnya lebih dahsyat mutalawinin. Fitnah mereka lebih dahsyat di tengah-tengah dakwah salafiyah dibandingkan dengan al bid'ah yang mengerjakan ritual-ritual bid'ahnya semata. Allahumma